yang semangat oh, ya semangat semangat belajar bahasa itu perlu kesabaran saya sudah jelaskan ke antum bahwasanya ini ini bumbu dari bahasa Arab bumbunya ini ya bumbu bahasa Arab ini dan ini untuk mengetahui untuk membaca kitab ini ilmu ini ya Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd Khawanifillah, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu kitab Al-Jurumiyah karangan Syekh As-Sunhaji telah kita pelajari tentang i'rab pengertian i'rab kemudian pembagian i'rab i'rab dibagi menjadi empat yaitu rofa, nasab, jar dan jazm hafal insyaallah udah hafal ya rofa rofa itu artinya apa yang gampang saya nggak domah artinya sudah selesai kemudian nasab fathah kalau jar kasrah jazm sukun ya <clears throat> nah ini istilah yang gampang saja nah, karena ini juga kemarin langsung saya jelaskan rofa ya faam marrofu rafu ya, faam marrofu fi arba'ati mawadi' ya rofa itu di empat tempat ya rofa itu di empat tempat lirrofi arba'u alamatin ya rofa itu memiliki berapa alamat empat alamat ya yang pertama adalah dhammah dan itu adalah alamat yang asli Kemudian wawu itu niabatan anid dhammah, pengganti daripada dhammah. Makanya di sini wawu itu an niabatun ya. niabatun di sini dijelaskan niabatun anid dhammah. Nah, niabatul wawu anid dhammah. Ya, pengganti daripada dhammah karena asalnya adalah dhammah. Kemudian dhammah wawu, kemudian yang ketiga adalah alif dan yang terakhir nun. Nun ini subutun nun atau tetapnya nun di situ. Tetapnya nun di dalam di fi'il mudhari. Ya, tetapnya nun di situ contohnya apa? Yaf'alani, taf'alani, bi yaf'alani, taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma biyarhami ya itu di dalam nazamnya jadi di situ wawu kemudian wawu alif dan nun kalau alif itu satu yaitu ismu tathniyah nah sekarang saya buat sketsa lagi kemarin doma berikutnya adalah wawu Lihat nih ikhwan. Halaman 48 yang ada kitabnya 48 ya 48 ya alhamdulillah ini punya kitab semua Hah? dari alhamdulillah jazakallah khairan ya nah ini cari kemarin saya titipkan di Madinah nggak ketemu nggak ada juga alhamdulillah untuk dapatkan ya Ya, yang sekarang lihat halaman 48 atau melihat halaman 48. Qal Al-Imam As-Sunhaji wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu menjadi alamat rafa di dua tempat. Yang pertama lihat hmm, fi jam'il mudzakkari salim eh, Yang pertama fi jam'il mudzakkari salim. Ya, kemudian yang kedua asmaul khamsah. Asmaul Khamsah ini maaf ya yang atas saya hapus ya tak anunya belum nulis belum nah <laughs> masuk eh, nanti nanti saya sebutkan lagi insya Allah saya biar biar ini ya jam jam makanya biar jelas ya jamul muzakkar salim Zakar Salim Asmaul Khamsah Nah sekarang Jamul Mudhakar Salim Sekarang kan Kemarin yang saya jelaskan adalah fi'il dan apa? Fa'il Setiap ada fi'il mesti ada fa'il Ada perbuatan mesti ada pekerjaan mesti ada yang melakukannya Ya setiap ada mesti itu nggak mungkin cuma pekerjaan aja mesti ada yang melakukan ada perbuatan mesti ada yang melakukan siapa itu nah di sini kalau dalam bahasa Arab setiap ada fiil fiil itu artinya apa kata kerja setiap pekerjaan mesti ada yang melakukan yang mengerjakannya nah sekarang contohnya mudakar salim kan ditandakan ditandai dengan wawu ketika rofa nah Berarti gini, kalau sekarang kalau mus, eh, kalau jamak muannas salim muslimun menjadi gimana? Muslimatun. hati-hati, jangan muslimatun. Nah, ini kalau ada Ustadz Isnan dimarahin. <laughs> ya, muslimatun. Lihat, nggak boleh muslimatun. Muslimatun. Nah. Kemudian kalau ismul mufrad gimana? Muslimun. Ah. Jamu taksir? Enggak ada. <laughs> Jamu taksir kemarin siapa yang ingat? Yang berubah dari mufradnya. Contohnya apa? Rajulun menjadi rijalun. Nah. Nah, kemudian mudhari enggak nih. Sekarang kalau muslimun muslimatun kalau ini jamul mudzakkar salimnya gimana? Ditandai dengan wawu. Apa? Muslimuna. Lihat. Ha. Ya, muslimuna. Gampang kan? Tapi ini harus jadi ini harus menjadi fa'il. Contohnya gimana? Ja'a al-muslimuna. Kalau ini ja ja apa? Ja'at. Kalau ini ja'at. Paham? Gampang kan? Kalau berarti kalau setelah fiil kok di situ nanti ada muslimuna, oh berarti ini rofa. Kalau setelah fiil, oh ini kok muslimuna, dicari itu mana fiilnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sekarang agak-agak samar-samar antum jangan ini sama-sama nanti insya Allah paham ketika kita praktekkan. <clears throat> Kemudian paham sekarang jamu mudzakkar salim? Ya, ini wawu ini bukan tanda asli. Tapi wawu ini pengganti daripada dhamma. Tanda rofa yang asli adalah dhamma. Dhamma ya. Wawu itu adalah niabatan anib dhammah, pengganti daripada dhammah. Nah, wawu menjadi alamatnya rofa di dua tempat. Apa saja yang pertama apa itu? Jamak mudzakkar salim dan yang kedua jamak <laughs> asmaul Khomsah Jangan jamak muannas salim. Jamak muannas salim di atas. <laughs> ya. muslimah tuna enggak ada ceritanya ya. Jamak muannas salim satu aja. Muannas salim jamak muannats Jamak muannas salim itu tandanya loh alif dan ta. Ini jamak jamaknya tanda jamaknya perempuan itu ya ini alif dan ta. Ini tinggal ini tu apa ti atau ta. Gitu aja. Ya kalau dia menjadi rofa tu. Kalau nasab ti. Nah, gitu. Ya, sudah ya. Berikutnya adalah alif. Gampang ini juga. Al-alifu Ah. Al alifu sekarang muslimun lagi masih contohnya masih muslimun. Muslimun al alifu ini di mana? Di jam'a jam ismut tathniyah atau musanna fil musanna di ini lihat halaman 51 fa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassah hanya di tasniyatul asma atau ismut tasniyah kalau ini, ini ya. Atau musanna. atau musanna atau atau tasniyatul asma. Tasniyatul Tasniyatul asma. Nah, ini semuanya sama ini ismu tasniyah musanna atau tasniyatul asma asma nah kalau muslimun muslimani nah, menjadi ininya muslimani gampang jaa muslimani gampang loh gampang kan Ja'a muslimani. Muslim dua orang muslim. Telah datang dua orang muslim. Kalau ini telah datang perempuan-perempuan muslimat. Jamak ini. Kalau kalau ininya gimana? Kalau tapi muannas. Tasniah tasniah tapi muannas. Gimana? Ayo. Hmm, mantap ya. Jaat muslimatani. Nah, muslimatani. Gampang. Muslimatani. Ketika ini kan dua menjadi bukan jaa. Jaa bukan. Ja'a karena dia kedudukannya menjadi ini terkecuali ja'a ja'a ja'a kecuali dia di ini muslimah nih ja'a gitu. Karena ini apa? Domirnya goib tidak ada orangnya. Ditandai dengan alif. Tapi ketika dia tidak ada. Paham? Ja'a. Sekarang jangan ke dalam-dalam ini aja dulu ya nanti insya Allah taala itu pembahasannya insya Allah ya kemudian yang terakhir yang terakhir yaitu apa nun ini nun ini diartikan subutun nun udah gitu biar paham subutun nun artinya itu nunnya tetap ada nunnya itu tetap ada ya yaitu di fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah waduh enggak enggak cukup padahal saya pengen empat ini dah cukup saya tinggal nanyain satu-satu contohnya apa contohnya apa ya yang pertama tetap ini fi fil mudhari antum ini dot ya nanti antum tulis to ya dore hmm yang bertemu dengan domir tasniyah domir tasniyah itu bertemu dengan idata sholat ah nggak cukup bertemu dengan domer gimana caranya hmm. ya ntar tuh nah yang mana yang mu'annat mukhotobah yang domir mu'annas domir mu'annas domir perempuan yang mukhotobah yang diajak ngomong mukhotob itu yang diajak ngomong diajak berbicara contohnya anta tak tak tuh apa tubuh anta tak tubuh jadi juga gitu kalau anti tak tubina. nah itu nanti kalau berubah kalau nasab kemasukan an nunnya hilang gitu ini masalahnya saya bilang subutun nun tetapnya nun tetap karena apa kalau nanti kena sob ini hilang semuanya nunnya antak tuba antak tubu nunnya hilang ya gitu ini makanya di tetap nunnya ini tetap ada ketika apa dia dalam keadaan rofa <laughs> pak ini masuk enggak <laughs> ya ya insya Allah pelan enggak ini ini aja untuk ini aja habis ini saya baca kita baca nah sekarang tadi kalau alif kan gampang ya alif kan tandanya berarti dia itu tasniah berarti menunjukkan arti dua ya arti dua tapi ini di isim bukan di fiil ya antum ingat ini di isim isim tasnya muslimun Muslimah nih berarti itu Islam isim Islam isim itu ya di isim isim tatniyah bukan musannanya fi'il ya, bukan fi'il ini di di isim karena dia kedudukannya menjadi fa'il fa'il itu mesti isim ah, pokoknya dia itu isim tandanya alif ketika dia jadi fa'il setelah ya dia itu jatuh setelah apa fi'il fiil kemudian fa'il nah gitu ya nah sekarang kita ulangi dari dhammah alamat trofa itu ada berapa empat lihat yang pertama adalah lemah yang kedua wawu yang ketiga alif yang ketiga eh, yang keempat nun nun itu kita artikan subutun nun nunnya itu tetap tidak berubah tidak hilang itu ketika apa ketika fi'il murud mudhari ya. bertemu dengan domir tasniyah domir tasniyah itu ya musanna fi'il mudhari ini fi'il tandai dengan apa alif dan nun alif ini loh musanna kemudian domir jamak domir jamaknya apa wawu wawu yaktubuna kalau ini mukhotobah muannas mukhotobah apa ta ini tak tubina ada taknya ya kalau perempuan nggak boleh aina tadhab kalau perempuan tadhab menjadi apa Hah? anti aina anti aina tadhabina sama nih taktubina itu marfu dia itu rofa rofanya dengan apa dengan apa dengan nun tetapnya nun Doroba yadribu. <laughs> yadribu, tadribu. Nah, nah. kalau perempuan gimana? Tad <laughs> Tadribina. Kalau kalau uh, fa'ala yaf'alu yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alina taf'un taf'alu yaf'ulu yaf'ulu taf'ulina taf'ulin mada taf'ulin hmm, taf'ulin itu nggak berubah cuma ini tak tubuh aslinya tak tubuh tak tubina taf yaktubu yaktaf'ulina yaf'ulu ini nggak berubah ini yang di ini aja yang karena setelah uh, ini diganti yang terakhir itu diganti kasroh aja paham nggak yang terakhir contohnya ya dribu hmm. ya tat ya. dribu tat ribina gak berubah banyak ini kenapa cuman ini aja bi aja karena apa? Setelah itu setelah itu apa nih? Ya. Nah, nunnya harus tetap. Ini setelah itu ya. Gak mungkin tadriba ini. Kalau tadriba ini berarti dua. <laughs> Bina ya, tadribina. Gitu ya. Yang berubah cuman ini aja. Baknya aja menjadi kasro itu ya sekarang jama mu'anat mukhatab berarti kamu perempuan aina tadhhabin Limadha tadrubin? Limadha taf'alin? Limadha taksirin? Limadha hmm, takdubin? Takdob? Odoba yakdubu? Ya. Takdubin? Limadha? Limadha? Limadha? Seterusnya ke perempuan itu kalau ke perempuan ya dia keadaan-keadaan rofa maka eh, apa e, tandanya itu dengan tetapnya nun tetapnya nun ini ini agak rumit tentunya ini ini agak rumit yang penting antum ini aja tetapnya nun nanti kalau sudah dipraktekkan insya Allah taala tahu ya nah sekarang sekarang ditulis dulu antum tulis yang belum ini antum tulis nah bisa ditanyakan sebelum kita ini habis ini nih harus satu orang harus buat contoh satu satu isul mufrotnya harus buat contoh satu mana ini Pak Pak Agus uh, Afwan yang ya Allah sih yes. <laughs> Hmm. Yang penting sekarang katanya sudah selesai sadonnya masih sadon terus ya <laughs> ya sadonnya Pak Rahmat insya Allah paham nah, yang agak rumit memang ini ini nanti ini ada pembahasan khusus juga nanti insya Allah yang penting di ini tetapnya nun tuh ketika di ini apa domir tasnia kemudian jamak domir jamak dan Dhamir mu'anas mukhotabah Sudah insya Allah Ya sekarang gini uh, Ya Domah menjadi Alamatnya rofa Bertempat di berapa tempat Empat Yang pertama isim mufrad jamak taksir jamak mana salim fil mudhari contoh dari isim mufrad di dibuat kalimat ada fi'ilnya yang lainnya selain ja zaidun wa zaidun terus zaid nangis nanti ayo Hah? ayo mantap ini tandanya mana yang tanda dhamma mana yang dirofakkan mana nah, ditandai dengan apa ditandai dengan domah domah itu bukan domah tanwin bukan domah gitu aja <laughs> ya Tuhan yang lainnya ayo koma mudarrisun benar ayo yang lainnya jalasa aliyun terus kata apa tolibun ha -ha. yuk Fatimatu. Ja, ismul mufrad. Eh, tuh benar. Kharajat. Hmm. Khorojat Fatimah tuh. Ayo. Yang lainnya? Ayo. Ismu mufrad gampang ismu mufrad mufrad. Hah? Apa? Zahabah. Asaba? Yasirun. Yasirun. Yasirun. Mm Ayo yang lainnya. Zahaba abun. Abun. Masih gak jelas itu nanti ke Asmaul Khamsah. Zahaba abu siapa? Buka, amuka gitu. Nah, nanti ya yang lain yang mana? Dakhala Mahmudun. Ayo Abu Almas. Heeh. Alion. Tadi sudah Alion. <laughs> Pak Oyo tadi ya? Apa? Yang kor selain Koroa? Hah? Doroba. Doroba, ha, siapa? Siapa? Doroba Doroba muslimun atau habibun. Nah, ya bisa ya. Nah, sekarang insya Allah ismul mufrad paham. Nah, saya kasih tahu sekarang gininya. Ismu mufrad. Contohnya jaa muslimun. Sekarang pembahasan kita bukan jaa. Jaa ini jelas fi'il fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi. Ya, tetap dia difathahkan. Muslimun adalah fa'ilun. Gampang wae. Fa'ilun. Marfu'un. Nah, biar biar agak-agak ini biar tahu di ini apa? Ini kalau kata orang Jawa di diudari. <laughs> diudari itu istilahnya diudari itu diuraikan. Sebenarnya muslimun ini apa? Kok dibaca muslimun kenapa? Nah, kok ini muslimun? Karena dia fa'ilun. Nah, fa'ilun dari mana? Fa'il dari mana? Dari ja'a. Nah, lihat. Marfu'un. dirofakan. Nah, Rofa'kan dengan apa? Bidhamma. Nah, bidhammah adh-dhahirah bisa ditambahi bidhammah adh-dhahirah. Nah, bidhammah dengan dhammah gitu aja ini. Itu dhammah dengan dhammah li'annahu karena apa? li'annahu ismul mufrad enak kan seneng nanti sama nggak percaya suruh ngerap gitu ha, masya Allah masya Allah ya enak kan nah, gampang kan seneng nanti nanti satu-satu ini kitab ini semua bisa di Erop ya. ini jaa fi'lun madin mabniun alal fathi yang gampang aja. Ini sebenarnya kalau di, diuraikan tuh luar biasa. Banyak sekali ininya. Yang gampang yang gampang aja yang bisa dipahami mudah. Jaa fi'lun madhin mabniun alal fathi. Kalau fi'il berarti mesti ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya apa? Muslimun. Muslimun adalah fa'ilun, fa'il atau atau fa'il itu apa ya? yang melakukan ya. marfuun yang dirofakkan marfuun itu artinya dirofakkan dirofakkan dengan apa bidhammah dengan dhammah adh-dhahirah anahu karena ismul mufrad gampang kan dhahirah itu yang jelas nah, ya gampang sekarang jamu taksir juga seperti itu jamu taksir taksir Jam'ut taksir. Kemarin apa jam'ut taksir? Jamak yang berubah dari asal mufrotnya. Ya, itu punya kaidah-kaidah tentunya. Jam'ut taksir. Rojulun menjadi mijalun Masjidun menjadi sajidun. Kemudian Ah. Nah. Menjadi apa? Kutubun. Nah, terus apa lagi? Tolibun menjadi tulab. Sekarang jaa tulab. Nah, ah. jaa telus. <laughs> ya sudah ini. Zahaba hmm, wasala wasala ini harus ilah tulabu ilal matori <laughs> ilal ilal mator hmm, nggak bisa matori ya antum perbedaannya mator sama matori ayo Hah? ayo kalau ini ini sekarang kalau mator apa nih hujan hujan ini kalau ini hujan ini kalau almator bandara airport nah Ah, antum hati-hati makanya saya bilang panjang pendek itu mempengaruhi arti barit sama barit nah barit sama barit nah nanti juga ini motor ini apa bandara ini untuk pasola ilal matori nah matori dah ini biarin aja ya ya sekarang wa salat fa salat ilal matori wasola itu artinya sampai telah sampai wasola itu telah sampai lihat cara meinikannya me, fi'lun madin mabniun alal fathi antum bisa tulis nanti aja at fa'ilun. Nah, sama kayak ini loh. Marfu'un bi bidhammati adh-dhahirati li'annahu jam'u taksirin. Nah, gampang kan? Enak kan? Li'annahu jam'u taksir. Ini at-tulabu itu fa'il. Ya, dan dia kedudukannya menjadi rofa marfu' Dan alamatnya rofa apa? Abdomah, Nah, al-dhammah rofil akhiri. Karena apa? Jam'ut kasir Gampang kan? Oh, enak nanti Masya Allah kalau satu-satu ha, ha, Satu kenapa? Ya Oh, <laughs> oh gitu Nah ya Saya ulangi lagi ya Wasola apa tadi? Fi'lu Madin Fi'lun madin Aa, mabniyun alal fathi. Kemudian at-tullabu jangan ya. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi eh, marfu'un bi eh, langsung aja marfu'un bid dhammah adh-dhahirah li'annahu jam'u taksirin ilal matori ayo Ila harfu jarin. Al matari majurun bi <laughs> bi kasro. <laughs> ya, ya majrurun bil kasro. annahu ismul mufrad. Ini juga ismul mufrad. Nah, nanti berarti kasroh itu ketika ketika jar ditandai apa eh, di di berapa tempat termasuk di ismul mufrad itu. Ya, paham kan? Enak kan? Masya Allah seneng nanti seru lebih seru kalau kayak gini kenapa oh, gitu ya hmm. lagi sekarang sekarang jamul muannas salim hmm. muannas salim uh, Pak Solet ada yang kecantol nggak belum, belum. <laughs> yang kecantol nih gampang insyaallah taala yang penting insyaallah dapat pahala minimal dapat pahala ya nanti juga ini ada yang ada ada yang ada yang masuk nanti insyaallah taala ya kemudian muslimatin sekarang sekarang harus di i'rab juga muslimatun muslimatun jaat muslimatun ah ayo jaat Ah, <laughs> ayo, mabniun. Ya. Ah. Mabniun bisukuni littisalihi bit bitai atas ah, bitai ta'nitsi. Ya, bitai muannatsati. Bitai muannatsati. Kemudian wa uh, fi'lun madin ya. Mabniun alal ala sukuni litsalihi bita'il bita'it ta'nithi ta'ut ta'nith bita'it ta'nithi bukan musanna lo ya bita'it ta'nithi maksudnya ta'it ta'nith itu tak yang disukun Hah? Hah? Tak maftuha. Marbutuh walain tak maftuha. <laughs> nah, kemudian kemudian muslimatun. Pembahasan kita di sini muslimatun. Muslimatun siapa yang bisa ini? Yang bisa? Ayo di Arab ayo bareng. Muslimatun apa ini? Fa'ilun. Terus marfu'un bi bidhamma adh-dhahirah li'annahu jam'ul muannas salih. Nah, kan? pokoknya kalau ada aldi alif dan ta itu antara taknya ini <laughs> antara tu dan ti ya nggak ada ta loh ya ti tu dan ti tu dan ti nggak ada ta nanti ta nggak ada di walaupun di nasab dia tidak ditandai dengan fathah tandai dengan kasrah ya nggak semuanya fathah semua nasab fathah seperti halnya waw uh, eh, rofa paham ya sekarang ditambah ke wawu wawu uh, ah, fi'il mudhari contohnya yadribu yadribu gimana rofaknya gampang yadribu ya gampang yadribu ayo siapa yang bisa yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid boma selesai Ah, ini uh -uh. marfu'un bid Marfuun ya, marfu'un bidhammah litajarrudihi ya, itu gampang nanti litajarrudi anil awamil nasbi wa jazmi nah, nanti disimpan aja dulu itu ilmunya ya yang kita yang fi'il mudhari' marfu'un bid dhammah gampang ini dhammah yadribu nah, sekarang luas nanti meluas nanti ini paham aja nasab jar jazm paham nah Tinggal nanti dipraktekkan. Nah, Allah ya. Kemudian jamul mudhakari salim. Hmm. Jamul mudhakari salim. Saya berdiri terus capek juga saya. Ya. Jamul mudzakkar salim. Pak Rahmat insya Allah paham? Allah ya. ya. Jamul muzakar as-salim, mudzakkar salim. Contohnya apa? Jaa Ja'al muslimuna. Jaa fi'lun madin. Al muslimuna fa'ilun mar fu'un bi bil wawi niyabatan anid dhammati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ingat? Ya? Bukan. Ja'u itu untuk gaib. Kalau ini al muslimuna ja'u. Ja'u gitu. Uh -uh. Karena itu gaib orangnya tidak ada. Kalau jauh itu orangnya nggak ada. Kalau ja'a itu di depannya paham gampang asmaul khamsah asmaul khamsah oh belum saya jelasin ya asmaul khamsah tadi ya Allah asma itu artinya apa jamak dari apa jamak dari isim khamsah itu berapa nama lima abun hamun hamun fudlu gampang abun ahun hamun abun ahun hamun wa fu wa dhu jaro kullu mudhafan mufradan mukabbaro nah. ya apun akun hamun fu dhu hmm. abun jaa abu ka jaa abu ka Ja'a akhuka. Ja'a hamuka. Hmm. Hadha fuka. <laughs> fuka. Hadha fuka. Apa? Abun bapak. Akun saudara. Ah. Akun aja lah ya. Uktun gak bisa ja uktuka enggak ada <laughs> uktuk gitu aja ini yang ada akun aja kemudian hamun itu kerabat saudara itu ini ya khilaf di antara para ulama ada yang mengatakan kerabatnya istri ada yang mengatakan kerabatnya laki-laki kerabat artinya kerabat kerabat saudara kerabat berarti ya kerabat itu sedulur kata orang Jawa masih ada Saudara. <laughs> Ya, ya. Gimana? Fu itu apa? Famun, fu. Hadza fuka, ini mulut kamu. <laughs> ya hadza fuka, fun mulut kamu. Zu itu artinya kepunyaan. Ini ya makanya ar ini ada syarat-syarat. ya ini ada syarat-syaratnya zu ini ada syarat-syaratnya zu ada syaratnya pertama mukabbar dia itu tidak ditaswir ditaswir <laughs> anak bingung mau jelaskan lewat mana ini ini pokoknya gini aja ini saya ininya ini aja uh, nanti kita baca di situ jaa abuka jaa akhuka jaa hamuka fuka jangan jaa fuka fuka telah datang mulut kamu <laughs> jangan ya di sini fuka ini dia kedudukannya menjadi mubtada dan khobar mubtada dan khobar ini termasuk di rofa kanan deh mubtada dan khobar kalau ada mubtada mesti ada khobar awalan mesti ada kobarnya mubtada itu awal hmm. gimana ya kalau saya itu bingung bahasa Indonesianya apa gitu saya nggak tahu ya mubtada dan khobar khobar itu mesti kabar contohnya ini hadza fuka ini mulut kamu saya bingung nanti kita cari contohnya di sini saya buat masak masa hadza kamu ini fuka itu fuka mulut kamu ah gini iftah eh bukan itu itu iftah it, kalau iftah jadi jama ini jadi ini dia iftah bukalah faka bukan fuka faka karena dia menjadi nasab faka kalau fuka hmm. hmm. Eh, sama faka undur faka Dari dulu hafizo ah, bukan hafizo itu hafizo itu juga butuh maf'ul ha -ha. Nanti dilihat di sini. Fuka ini yang jelas ini hadza fuka <laughs> gitu aja wes. Gitu aja ya. Dzu malin. Ja'a dzu malin. Ja'a dzu malin. berarti orang yang punya harta. Ja'a dzu sayyaratin. Nah, bisa. Ja'a dzu sayyaratin. Telah datang orang yang memiliki. Dzu ini artinya memiliki ya ya ini jadi zumalin jadi mudhaf benar mudhaf ilaih karena itu syaratnya syaratnya ini tuh nah syaratnya syaratnya ini syaratnya asmaul khomsah itu ada tiga kalau nggak salah abun hamun ham uh, abun akun hamun wafu wa tujaru mudhafan yang pertama mudhaf mufrad nah, kemudian mufrad mukabbar ditak Tak mukabbar itu artinya tidak taswir contohnya ini ubaika nggak boleh ubaika taswir itu dikecilkan taswir itu habib menjadi hubaib hubaib ditasgir itu menjadi kecil hubaib berarti kekasih kecilmu tasur taswir itu kalau taswir lagi kutaib. Nah, kalau kitab itu besar, kalau kutaib berarti kitab kecil. Kutaibat berarti kitab-kitab kecil. Kutaib tidak boleh ditafsir, Ini ini boleh di humaika, ukhaika. Ya, kemudian faika nggak boleh. Harus di nggak boleh ditafsir, Dikecilkan. Mulut kecil <laughs> kamu. Zumalin duai zuwai malin gitu di, kecil kan nggak boleh syaratnya nggak boleh ditasgir ya nggak boleh ditasgir harus mukabbar terus kemudian dimudofkan mudof mudof ilah zu malin abu ka ini mudof mudof ilah abu ka abu mudof ka mudof ilah aku ka harus syaratnya harus mudof nah itu sekarang itu belum sampai antum. <laughs> Nanti ada bab mudhof. Ini yang penting abuka, hamuka, hamuka. Jaa, semuanya jaa dah. nggak usah yang lain. Jaa abuka, jaa ka jaa hamuka. Ah, hadafu ka wa jaa zumalin Ya, zumalin Nah, kemudian yang alif. Nah, ini berarti gimana ini? Cara ini contohnya jaa abuka. Bagaimanakah cara mengirobnya jaa saya juga agak ini agak-agak jaa fi'lun madin hmm. mabniyun alal fathi hmm. kemudian abuka ya ini saya inin abu fa'ilun kayaknya jangan dulu abu fa'ilun marfu'un bil wawi bil wawi itu ada wabunya kok niyabatan anib dhammati wa huwa mudhafun wahuwa mudhafun wa ka mudhafun ilaihi hmm. udah sampai situ aja wa ka mudhafun ilaihi wis titik ya abuka ka mudhafun ilaihi fi uh, fi mahalli jarrin majrurun fi mahalli jarrin enggak enggak usah sampai sampai mudhafun ilaih sudah selesai ha ka mudhafun ilaih nah, itu kalau di ini bahas banyak sekali nah ini namanya apa tarkib idhofah ada mudhof dan mudhof ilaih jadi insya Allah terfaham ya kita baca sedikit aja lah ya sampai wawu antum ingatkan sampai wawu ini jangan dihapus biar besok bisa untuk ulang-ulang lagi kita lanjutkan di alif dan nun seru ini kalau bisa ini nanti enggak tapi insya Allah insya Allah masya Allah gampang kok insya Allah gampang ya Nih yang dibaca nih. Kemarin sudah nih, sekarang ini halaman 48 halaman 48 qala al-musannif rahimahullah taala atau qala as-son sonhaji karena ini matannya yang di dalam kurung itu di kotak itu adalah matannya wa ammal wawu nah, kan ini mubtada ditandai wawu wa ammal wawu adapun wawu mubtada ini marfu rofaknya ditandai dengan apa nih dhamma fatakunu ini fiil apa nih fatakunu mudhari ditandai dengan apa dhamma karena apa fiil mudhari yang tidak ada amil nasabnya alamatan lirraf'i kenapa lirraf'i ada huruf jarnya berupa apa huruf jarnya lam hmm. fi maudhi'aini <clears throat> Adapun wawu wa ammal wawu fatakunu alamatan fatakunu menjadi alamatan tanda lirraf'i rofa fi maudhi'aini pada dua tempat hmm. ini yang ikut bahasa Arab suruh ikut semua ikut bahasa Arab yang ya walaupun nggak ikut bahasa Arab ikut sini biar tambah dia tambah kuat nanti semuanya ya yang pertama fi jam'il mudzakkaris salimi pada jamak mudzakkar salim yang kedua wa fil asma'il khamsati wa fil asma'i ini di di uh, dibaca apa ini jar dimajrurkan karena ada dijarkan dengan apa? fi. Ya. Tanda jarnya apa? kasro. Al khamsati itu nas anu itu naat atau sifat-sifat dari asma. Nah, naat man'ud ya. Wahia abuka yaitu yaitu asmaul khomsa itu adalah abuka wa akhuka wa hamuki bisa hamuki atau hamuka wafuka wazumalin wazumalin zumalin zu itu dirofakan dengan apa eh wow jangan rumah terus <laughs> tandanya ini bukan di depan loh di luar di belakang di belakang zu malin itu malin wa huwa mudhaf kalau malin mudhaf mudhaf ilaih dijerkan dengan kasroh aku <clears throat> lamma anha al musannifu al kalama lama anha al musannifu al kalama ala dhammati akhadha yatakallamu siapa yang bisa baca yuk coba di, dibaca ayo Pak Soleh aku aqulu lama annaha hmm al-musannifu hmm kenapa ini al-musannifu karena fa'il nah ah. fi'ilnya apa kalam eh fi'ilnya mana fi'ilnya anha anha itu fi'ilnya <laughs> fi'il itu nah, al-musannifu terus al-musannifu terus uh, hmm. al kalama ini uh, uh, ya terus al kalama ala dhammati uh, uh. akhadha yatakallam yatakallam uh, uh. ala ma yanubi hmm. ini fi'il juga nih naba yanu bu bu. ala ma yanubu anha mm -mm. muqaddim muqaddiman mm uh. الواو على غيرها annaha takunu تكون ala rafi al kalimatu ti ala raf'il kalimati ala raf'il kalimati fi mawdi'aini fi mawdi'aini fi mawdi'aini ayo coba dia dicoba ngartikan aku Mm -hmm. lama anha manakala Mm -hmm. anha yunhi hmm. nahaita bukan anha yunhi itu anha yunhi itu menghabiskan iya, iya. Hmm. Menghabiskan menghabiskan musonib hmm. nggak apa-apa diartikan seleterlek aja nanti tak sama lama apa paham dia al kalama kalam itu eh, ala kalam tuh apa artinya apa ngomong sudah <laughs> saya artikan dikit-dikit lama anha setelah selesai, selesai. al musannifu pengarang al kalama berbicara alat doma tentang doma akhadha beliau akhadha ya beliau memulai bukan mengambil itu dia jangan diartikan akhadha <laughs> mengambil mengambil ya akhadha mentang-mentang khut akhadha akhadha ini diartinya memulai akhadha bimakna bada'a nanti itu lama-lama tahu akhadha itu mempunyai makna banyak bukan khut ambil ya tapi bimana bada'a. Memulai yatakallamu apa artinya? Berbicara. Alama yanubu anha tentang apa yang menjadi pengganti bom mah Mukaddiman mendahului nah, al wawu atau mendahulukan muqaddiman mendahulukan al wawu wawu ala ghairiha atas yang lainnya yang lainnya ini apa nah, bukan wawu alamatnya tandanya alif dan nun ala ghairiha fadzakaro fadzakaro apa artinya menyebutkan hmm. annaha sesungguhnya takunu menjadi alamatan ni wawu ya annaha wawu menyebutkan bahwasanya wawu menjadi alamat ala raf'il kalimati pada rofaknya kalimat fi maudhi'aini pada dua tempat ahaduhuma jam'ul mudzakkaris salimi ahaduhuma wa huwa kullu setiap isim dalla ala aktsarin dalla ala aktsarin dalla ala aktsarin setiap isim yang menunjukkan makna banyak minitna ini lebih banyak dari dua hmm biziyadatin fi akhirih dengan ditambah di akhirnya tambah dengan apa uh, uh, nun di, di akhirnya wow dan nun uh, muzakkar salim muslimun muslimuna dia ditambah di akhirnya apa wow dan nun nun ya ditambah dengan nun salihun litajridi عن هذه الزيادة صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه saya enggak faham ini maksudnya apa itu enggak faham saya ini saya enggak faham ini salihun litajri an hadhihi ziyada wa atun mithlihi na'am salihun litajridi an hadhihi an hadhihi ziyada wa atfun mithlahu alaihi nanti insyaallah taala saya ini kan ini nggak paham saya maksudnya apa saya nggak paham contohnya saja nahwu saya nggak bisa mengartikan ini ya contohnya jaa az-zaiduna gampang jamak mudzakkar salim az-zaiduna wa qawluhu farihal mukhallafuna jaa az-zaiduna telah datang az-zaidun zaid banyak Az-zaiduna zaid yang banyak. Zaid zaid zaid. <laughs> ya, zaiduna. zaid zaid zaid. Yang ini gampang nih. Farihal mukhallafuna. Hmm. Mukhallafuna farihal mukhallafuna telah berbahagia al mukhallafuna orang-orang yang baru baru datang hmm. khallafuna fakullun min az-zaituna wal mukhallafuna jam'u mudzakkarin salim dari az-zaiduna setiap dari az-zaiduna dan mukhallafuna itu dua-duanya adalah jamak mudzakkar salim li'annahu ismun li'annahu ismun dalla ala aktsarin min itsnaini babi ziyadatin fi akhirih ah kamu kamu paham sekarang saya ditambah di akhirnya disebabkan ditambahi di akhirnya yaitu wawu al wawu wan nun da, wawu dan nun ya sekarang paham saya solihun litajridi an hadhihi ziyadah ya asalnya itu ya dia itu kalau tidak asalihun litajridi an hadhi ziyadah walaupun tidak ada tambahannya maknanya itu tetap soleh soleh itu maksudnya tetap bagus maknanya contohnya apa di sini apa zaidun asalnya kalau nggak ada tambahannya wawu dan nun tetap aja maknanya tetap zaidun ya seperti solehun litajridi an hadhi ziyadah walaupun tidak ditambahi wawu dan nun maknanya bagus maknanya tetap bagus gitu hmm. <clears throat> Wa atofa mithlahu alaihi ini gampang berarti saya paham setelah baca di bawahnya. Wa atofa mithlahu alaihi itu atofa itu disambung, disambung wa atofa alaihi mithlahu. Berarti tinggal wa atofa mithlahu alaihi tinggal nambahi wawu dan nun yang semisalnya. Yang lainnya contohnya zaiduna, selain zaiduna apa? muslimuna tinggal nambahi wawu dan nun gitu loh maksudnya paham dan ketika di, dihilangkan wawu dan nun tetap enggak, tetap soleh enggak, maksudnya tetap bagus enggak ini art, artinya tetap yaitu soleh ah, mus, muslimun solehun ya bisa solehuna nah. Hmm. Ma, makanya kalau ini <laughs> ketika kita belajar di orang tempatnya orang-orang Arab namanya orang-orang Indonesia itu luar biasa muslim ya gak muslim muslimun solihin ini orangnya satu kok solihin orang-orang soleh ya ya <laughs> namanya itu Solihat. <laughs> solihat <laughs> itu jamak dari perempuan banyak orang perempuan perempuan solihat. Gitu <laughs> ya. Sama aja, saya nama saya juga lucu gitu loh. Syukron. Kalau orang nggak tahu asalnya itu setelah saya lihat itu syukron itu bukan syukron yang ro alif dan ro yang masdar itu. Itu dengan alif dan nun. Ya, syukron berarti ala wazni ghufron nah, <laughs> syukron artinya kathirus syukur banyak bersyukur ghufron Uthman nah gitu <laughs> gitu Allah menjadikan nasyakirin <clears throat> ya waduh ini sudah capek antum kayaknya yang jelas uh, di sini jamak mudzakkar salim ya. Dan asmaul khamsah, asmaul khamsah itu ada berapa? Lima abun, ahun, hamun, fudhu. Dah. Selesai ya. Kita wawu alif insyaallah taala di minggu yang akan datang karena saya juga udah lumayan ini. Uh -uh. Ini tetap kita adakan kajian insyaallah taala mungkin hari Ahad saya sudah pindah ke bandara ya